Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid ma'ni ibn Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum wa wa abuhu wa jaddu sahibun qala kana Abi Yazid akhraja lana nira yatasaddaqu biha sahabiyun wa huwa wa abuhu wa jaddu kana Abi Yazid akhraju lana nira wa wa abuhu wa jaddu sahabiyun قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فأخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت ما يزيد ولك ما أخذت يا معا رواه البخاري رواه البخاري عن أبي يزيد Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Ini Yazid dan Ma'an dan Akhnas semuanya sahabat. Mulai datuk, bapak, anak, cucu semuanya sahabat, sahabiyun. Qala kana abi ada ayahku yang bernama Yazid Ma'an ya, Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Kata Ma'an, ayahku Yazid akhraja dananir. Yatasaddagu biya, mengeluarkan dinar, bersedekah dengan dananir. Fawadha'aha inda rajul, maka dititipkan itu dananir kepada seorang untuk disedekahkan. Fil masjid ada di masjid. Fajitu maka aku datang si Ma'an ini takban, si Ma'an ini lagi dalam keadaan tidak punya aku datang tuha maka aku ambil itu dananir sedekah ayahnya sendiri fa'ataituhu biha maka aku datang kepada ayahku membawa itu dananir jadi duit ini dititipkan sama si Yazid kepada seorang untuk disedekahkan kemudian si Ma'an tahu diambil mana dibawa Yazid tahu. Loh, kok ini ambil? Fagalam wallahi ma iyyaka aradtu. Kata si ayahnya si Yazid, bukan kamu yang aku ingin untuk memberi ini. Ini bukan sedekah untuk ente kata dia. Fakhasamtuhu ila Rasulullah, Maka aku mengangkat masalah ini aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil lagi sama si Yazid ini. Si Ma'an datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana sudah ambil ambil lagi sama walidi," kata dia. "Wa ana muhtaj, ana perlu ini." Maka Rasulullah berkata, "Laka ma nawaita Yazid." Ya untukmu pahala apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an dan untukmu apa yang kamu ambil daripada dinar wahai Ma'an. Ini hadis menerangkan pertama bahwa sedekatut tatawu, sedekah sunnah itu boleh diberikan kepada furu. Boleh diberikan kepada anak. Sedekah sunnah. Kedua bahwa boleh mewakilkan dalam pembagian sedekah. Karena Yazid tadi itu karena iya Yazid tadi itu menyerahkan kepada seorang untuk disedekahkan. Boleh mewakilkan. wakil Ketiga Orang itu dikasih pahala sesuai dengan niatnya Sedekah itu walaupun gak tepat karena niatnya dia itu mengharap pahala tetap mendapatkan pahala. Karena itu dikatakan laka ma akhadta laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma ya Ma'an. Kamu mendapatkan pahala wa Yazid sesuai dengan niat kamu sedekah dan kamu juga mendapatkan dana nir yang kamu dapatkan. Sesuai dengan niat masing-masing. Karena itu walaupun salah tempat itu tetap dapat dapat pahala. Tapi kalau sengaja bersalah tempatnya, ya itu yang keliru. Berarti niatnya nggak benar. Ada wahid soleh nggak dikasih sedekah. Syaribul khomer dikasih sedekah. Ini sengaja begitu. Ini berarti niatnya nggak beres. Tapi kalau niatnya memberi orang yang soleh kok keliru, laka manawid. Berarti kamu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Karena orang itu tidak dikatakan lebih salah. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya daripada tidak memberi sama sekali. Orang lapar inti kasih makan persis tempatnya orang lapar tidak inti kasih makan jelek ada orang lapar tidak inti kasih makan tapi makanan yang dikasihkan anjing ini bukan berarti yang ketiga ini lebih asan daripada yang kedua loh ya kenapa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya lebih jelek daripada enggak sama sekali Kama wahid yusolli Yusolli Tapi hamilun najasa Tambah dosa itu Tarikus sholah Kemudian yusolli ma'ahamilin najasa Podohai nilainya Malah lebih berdosa yang Yusolli hamilun najasa nah, Begitu juga dalam sedekah Kalau tidak tepat sasaran Dengan sengaja itu bukan berarti lebih asan daripada tidak mengeluarkan sama sekali. Karena itu harus kita persis kata Rasulullah SAW, la takul illa ta'amatagi, wa la yakul ta'amaka illa daqi. Jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Janganlah dibiarkan orang yang makan makanan kamu kecuali juga orang yang bertakwa pula. Kemudian mengadu sesuatu. Mengadu sesuatu asal niat baik, nggak ada masalah. Ini lihat bagaimana. Ma'an tuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuntut ayahku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menuntut menjatuhkan ayahnya. Tapi istifta meminta fatwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, anak-anaknya muhtad enggak dikasih sama walidi, walidi ngasih orang lain. Kif hada ya Rasulullah? Enggak ada masalah dan itu la yu'tabar uguk. Tidak dinyatakan bahwa itu adalah durhaka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bagus gitu, ini dapat niat pahalanya yang dia dapat pahala niatnya ini dapat juga dananirnya hmm? jadi boleh misalnya oh, kakak adik mengangkat masalah kepada seseorang ada masalah begitu mafisi antara anak dengan orang tua tapi dengan niat gestul khair ya masalah untuk untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu bukan untuk menjatuhkan atau memusuhi. Nah. Istamir. Ila akhir. Wa Nabi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, Malik bin Nuhaib bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Marra, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadatil asyral masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ud ya'uduni ama hajja hajjatil wada wada min waja'i istadda fi bi qul fakultu. ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' ma, ma minal waja'i ma tara wa ana dumalin wala la yarithuni illa ibnatun bi. fa atasaddaqu bi sulusai mali qala la Qultu fasyartu ya Rasulullah faqala la qultu fasulus ya ya Rasulullah qala as-sulus was-sulus katsirun ka kabirun innaka an tadhara warasataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ajarta ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atahu fi fi imra'atihi fi fi imra'atik fi fi imra'atih qala fakultu ya rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mal amalan ya tabtaghi bihi wajhallah illa isda illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan ولعلك أن تخلف حتى ين حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يا يرسي يرثي له رسول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه Nah. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambangi aku. Menyambung menjenguk aku di tahun Haji Wada min wajain ishtadda daripada sakit yang sangat menimpa aku sakit yang sangat menimpa aku Begitu ya Rasulullah disambangi sama Rasulullah ini fadilah ia iyadatul marid ya nyambangi orang sakit begitu seorang pemimpin ustadz ya dilihat muridnya sakit disambangi Hah? Cuma kalau nyambangi itu jangan terlalu lama. Marah Imam Syafi'i disambangi. Orang seneng duduk sama Imam Syafi'i kullu ilim. Mungkin suguhannya juga banyak waktu itu. Lama nyambangi. Akhirnya terakhir mereka minta izin untuk pulang. Kata Imam Syafi'i, pokoknya itu doa." Minta doa. Iya. Ya khair. Eh, irfa'u aidiyakum. Angkat tangan kamu. Ana doakan nanti. Amin amin. Allahumma allimhum adabad diyafa wal iyadah Ya Allah beri ilmu mereka <laughs> tata cara nyambangi dan tata cara bertamu. Orang taban mau istirahat sakit kalau ini towil jalsah nah, ini enggak tepat itu. Nah, ini Rasulullah nyambangi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sakit kemudian saat berkata ya Rasulullah inni qad balaghani inni qad balagha bi min al-waja'i ma wa ana dumal wa la yarithuni illa ibnatun li Ya Rasul kamu melihat bagaimana sakitku ini kok semakin parah sakitku kok semakin parah gitu. Eh? Dan aku ini orang kaya, anak dumal. Anak ini orang kaya. Dan tidak ada mewarisi dariku kecuali ibnatun, seorang perempuan di. Aku punya anak seorang perempuan dok. Gak punya anak lagi. Anak ini kaya. Afa atau bi thulutsai mali? Apakah ana bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Nah, ini dalil bahwa orang itu jika menyatakan dia kaya, ana ini kaya, enggak so, asal tidak dengan sombong enggak ada masalah. Mimbab tahadud bin ni'mah dan dianjurkan untuk bermusyawarah untuk mengarahkan hartanya. Anak kaya ya Rasul. Apakah anak sedekahkan dua per tiga hartaku? Wah ini orang kaya yang demikian ini. Anak punya duit sekian triliun, apakah anak sedekahkan? Enggak gampang begitu. Kalau sukbarit dikasih tahu orang lain. Tapi kalau sudah dapat fulus, kelas mahadari illa rabbuh. ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini anak ini orang kaya ya Rasul. Anak punya anak cuma perempuan. Dan anak semakin parah sakitnya ini. Apakah anak dengan dua dua per tiga harta anak? Kalau la, enggak kata Rasul. Tidak. Gultu fashrat terus separuh ya Rasul. Yang sepertiga tadi itu dua pertiga untuk sedekah, sepertiga untuk anaknya. Satu anak. Enggak kata Nabi. terus separuh ya Rasulullah, separuh sedekah, separuh untuk anak. Qala lah, la kata Rasulullah. Gultu fathuluth ya Rasulullah, sepertiga untuk sedekah, dua pertiga untuk anak ya Rasul. Qala athuluthu kathir. Sepertiga itu sudah banyak. Au kabir ini syak daripada rawi. Lafadznya Rasulullah asruthu kathir atau asruthu kabir. Udah banyak, udah bagus sudah. Udah besar itu. Ini dalil bahwa wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau wasiatnya lebih daripada sepertiga, batal yang di atas sepertiga. Yang sepertiga jadi. Jadi kalau wasiat seluruh hartanya untuk sedekah, nggak sah. Yang sah cuma sepertiga dok. Kenapa? Atsulutsu kabir. Atsulutsu katsir. Loh, ini orang loman kok. Mau habis-habisan dia sedekah. Kata Nabi, innaka. Sesungguhnya kamu, wahai saat antadara antada'a warathataka agniya. Kamu meninggalkan anak-anak cucu yang kaya khairun lebih baik min antadarhum Allah Lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fuqara yatakaffafunan nas dan mereka meminta-minta kepada manusia. Itu meninggalkan anak cucu yang cukup, yang kaya lebih baik daripada kamu itu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang. Lah. Kemudian mana sedekahnya? Loh, untuk anak itu juga kah hitung sedekah, untuk keluarga, untuk istri kah hitung sedekah. Malah Nabi menyatakan, "Wa innaka lan tunfiga nafagatan. Dan sesungguhnya kamu eh, saat tidaklah menginfakkan nafkah yang wajib tabtaghi biha Allah. Kamu berharap dengan sedekah kamu itu ridha Allah Subhanahu wa taala illa ujirta 'alaiha. Kecuali kamu akan mendapatkan pahala atas itu nafkah hatta mataj alfi fi imraatik sampai yang masuk ke mulut istri kamu sendiri itu sedekah jadinya. Syuf. Kif ani. Hah? Jadi kalau dapat pahala itu bukan harus kepada fuqara al masakin, sama keluarga juga dapat pahala. Sama istri kita dapat pahala. Lakin tabtaqi biha wajhallah. Kamu melakukan itu berharap ridho Allah dari rezeki yang halal. Kemudian untuk menyenangkan muasyarah dengan istri bil ma'ruf, dengan anak sebagai tanggung jawab. Memang perlu untuk kepada orang lain, tapi jangan sampai melupakan keluarga. Harus lebih dipentingkan keluarga daripada orang lain. Ibda biman ta'ul kata Rasulullah SAW. Nah. Jadi di sini seimbang gitunya. ya. Ya jangan itu nggak keluar sama sekali. Atsulus itu kathir. Kemudian untuk keluarga juga disiapkan. Kalau seandainya orang kaya mempraktekkan ini, misal hasilnya satu hari 105 eh, satu bulan 150 juta. lima 50 juta untuk sedekah kepada orang lain. Yang lainnya untuk keluarga lah. Jangan 150 juta mialaf untuk sedekah yang lainnya untuk keluarga ada bakhil kalaupun sepertiga itu bagus itu sangat hebat jadi bukan berarti inti kasihkan anak inti semuanya daripada anak inti fakir hatinya fakir dan anak inti fakir hatinya nanti kalau model begitu itu atur begitu kalau bisa tulus untuk sedekah dan itu juga itu adalah sangat istimewa yang lainnya untuk anak inti mafisi untuk keluarganya kamu nah Gultu ya Rasulullah. Si Sa'ad bin Abi Waqqas ini khawatir. Sudah. Sa'ad bin Waqqas paham sepertiga untuk diwasiatkan, dua pertiga untuk anaknya begitu. Kemudian Sa'ad bin Waqqas menyatakan, "Ukhallafu ba'da ashabi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku ditinggal dah setelah sahabat-sahabatku ini nanti. Artinya aku mau mati nih ya Rasulullah. Aku ini mau mati, akan ditinggal. Waktu itu kan Haji Wada ada di Mekah. Mereka mau kembali ke Madinah. Aku yang ditinggal berarti aku sudah di Mekah ini ya Rasul. Sak wafat ini sekarang. Kata Rasulullah, "Innaka lan tukhallaf." Kamu tidak ditinggal. Kamu panjang umur kata Rasulullah. Fata'mal amalan, maka kamu nanti akan beramal sampai kamu beramal kata Rasulullah tabtaghi bihi wajhallah, kamu mengharap dengan amal tadi itu ridhonya Allah, illa izdatta bi darajatan wa rif'ah. Kalau amalan kamu itu berharap ridho Allah, ini ikhlas syaratnya, kecuali akan menambahi pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyatakan wala'allaka an dan kamu panjang umur hatta yang yantafi abika aguamun sampai mengambil manfaat denganmu beberapa orang wa yudarra dan akan mendapatkan madarat karena sebabmu akharun yang lainnya. Ini saat bin Abi Waqqas panjang umur sampai akhirnya beliau yang membuka negeri Irak dan juga Khurasan negeri Iran sekarang ditaklukkan saat bin Abi Waqqas dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau sampai akhirnya masuk ke Cina dan kuburan beliau sekarang ada di Cina. Saat bin Nabi Wagos Banyak mendapatkan manfaat daripada beliau masuk Islam di tangan beliau banyak sekali dan juga yudharra robika akharun. Mendapatkan madorat karena sebab sahabat bin Abi karena mereka banyak terbunuh orang-orang musyrikin yang mu'anidin, orang-orang kafir yang berperang dengan beliau yudharra robika akharun. Dan ini adalah satu tanda bahwa Rasulullah itu juga akhbar bil mughayyabat. Nabi juga memberitahu tentang yang ghaib. Dan ayat yang menyatakan la ya'lamul ghaiba illallah itu adalah al-ghaib alal itlaq. Tidak ada mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Itu secara mutlak keseluruhan Allah. Tapi kalau manusia bisa mengetahui yang gaib itu bi ikhbar atau bi ta'lim bi i'lam min Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu bisa mengetahui yang gaib itu karena Allah memberi kabar atau memberi ilmu kepada manusia dari itu. Karena itu dikatakan la ya'lamul ghaibah illallah dalam ayat lain wala wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtada min rasul wala yudhiru Allah tidak menampakkan ala ghaibi ahadan atas yang ghaib kepada seorang pun illa manirtada min rasul kecuali orang yang Allah ridhai daripada para rasul jadi kalau Allah beritahu kenapa enggak eh Walakin al-ba'is kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma anti amdi li ashabi hijratuhum wa la turaddum ala aqabihim. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah, Sa'ad bin Khawlah seorang sahabat Sa'ad bin Khawlah dia orang fakir sekali. Yarthi lahu Rasulullah. Rasulullah yatawajja' lahu. Jadi benar-benar Rasulullah itu mikiri begitu loh. Kepada Sa'ad bin Khawlah dari itu an mata bi Makkah karena mati di kota Makkah. Adalah ada yang menyatakan saat bin Khawlah ini enggak punya ongkos untuk hijrah. Enggak punya ongkos untuk hijrah padahal kepingin hijrah sampai akhirnya mati ada di Mekah. Ada lagi yang menyatakan saat bin Khawlah tadi itu asalnya ke Madinah kemudian kembali lagi ke Mekah sampai mati tapi mukmin. Sehingga Rasulullah menyesali eman saat bin Khawla itu nggak dapat pahala hijrah padahal mampu untuk hijrah hasil aja ada ada agwal ada di situ yang jelas ah di sini memberikan satu gambaran kepada kita perhatikan anak-anak kamu jangan sampai mereka tadi itu menjadi peminta-peminta apalagi diajari minta-minta anaknya diajari minta-minta nah ini tidak benar sama sekali kemudian yang kedua Eh, bagi harta kamu dari itu, jangan semuanya disedekahkan sampai keluarga kamu miskin. Wala tabsud hakullal basti fatadaruha kal eh wala tabsud kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Eh, udah habis ludes karena enggak adik perhitungan kalau sedekah akhirnya nyeseli semuanya, percuma. ya, diatur. Oh ya, kalau bisa sepertiga untuk sedekah dua per tiga untuk keluarga kamu.